Salah satu prinsip di dalam Islam yang agung yaitu prinsip al wala wal bara. Loyalitas, kecintaan dan sikap benci serta berlepas diri yaitu loyalitas kepada iman dan ahlul iman dan benci serta berlepas diri dari al-batil wa ahlul batil minal kufur wal bid'ah wal ma'asi Dan terakhir kita menyebutkan penjelasan dari Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Ketika beliau menjelaskan beberapa hal yang syariat Islam mengizinkan kepada kita kaum muslimin untuk melakukannya yang mana hal-hal yang akan kita sebutkan lanjutannya ini tidak tergolong sikap yang menafikan prinsip al-wala wal bara. Ya. Jadi bermuamalah kepada kaum kufar terkhusus al-yahud wan nasara tidaklah dilarang secara mutlak. Bukan kemudian karena kita ingin menerapkan prinsip al-wala wal bara kemudian kita tidak berhubungan sama sekali dengan mereka sama sekali tidak bermuamalah dengan mereka tidak demikian tidaklah demikian Baik kita lanjutkan penjelasan beliau habibullah taala setelah beliau menyebutkan yang pertama ya wajib bagi kita untuk menegakkan dakwah ilallah, mendakwahi mereka di jalan Allah dengan berbagai cara dakwah, dengan berbagai macam metode dakwah yang disyariatkan baik melalui lisan, nasihat atau sebelum itu adalah dengan cara yang hikmah. Al-muhim kita terapkan tuntunan syariat di dalam berdakwah ilallah. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah kemudian dengan al mau'izah al, ah, al hasanah dan dengan al jidal billati hiya ahsan dalam ayat yang lain Allah taala juga berfirman ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم dan janganlah engkau mendepati mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik illalladzina zalamu minhum kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada tempatnya di awal-awal pembahasan kitab ini ketika membahas tentang maratibul dakwah martabat-martabat di dalam berdakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala kemudian yang kedua ya kita diizinkan tentunya ini adalah kebijakan waliul amr untuk melakukan kenjatan senjata dan perjanjian damai dengan mereka dengan kufar indal hajah ketika memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, la mani'a min mukafatihim 'alal ihsan id ahsanu lil muslimin. Tidak juga dilarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Yang seperti ini juga tidak dilarang di dalam syariat. Ya, dan landasan kita adalah firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil lam yuqatilukum fid din wa lam min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dalam kelanjutan ayat tersebut Allah taala berfirman innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum an tawallauhum innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum hanya saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah terhadap orang-orang kufar yang memerangi kalian karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, dari tempat-tempat tinggal kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum dan mereka juga menolong kaum kufar yang lain untuk mengeluarkan kalian kaum muslimin dari rumah-rumah mereka kita dilarang untuk antawallahum berloyalitas dengan mereka. Kita dilarang, ya. Ketika kondisi mereka seperti ini, memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Baik, kita lanjutkan perkara yang berikutnya. Rabian yang keempat al-walid al-kafir yajibu ala waladihi al-muslim ayyubirrohu Kondisi yang berikutnya adalah ketika seorang muslim tapi orang tuanya kafir. Seorang yang muslim tapi orang tuanya kafir. Maka bagaimana kewajiban yang harus ditunaikan sang anak? yajibu ala waladihi al-muslim ayyubirrahu tetap diwajibkan bagi anaknya yang muslim tersebut untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya adalah seorang yang kafir tetap wajib berbuat baik kepadanya lakinnahu la yuti'uhu fil kufur akan tetapi tetap tidak boleh bagi dia bagi sang anak yang muslim tadi untuk menaati orang tuanya yang kafir dalam hal kekafirannya. Ya, tidak boleh menati orang tuanya ketika memerintahkan kepada kekufuran. Maka tidak boleh ditaati. Ya. Liqaulihi ta'ala landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman Allah Ta'ala berfirman وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Dan telah kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya apa sebabnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin? Karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Kepayahan di atas kepayahan, ya. Menanggung beban ya ketika hamil dia mengandung beban atau memikul beban selama 9 bulan. Setelah itu proses kelahiran juga demikian ya, proses persalinan juga sangat berat bagi ibu maka syariat menghargai yang demikian ini Jadi payah seorang manusia dihargai Wafisaluhu fi amaini dan penyapihannya dilakukan selama dua tahun anishkurli waliwalidayka ilayyal masir hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ilayyal masir dan kepadakulah hanya kepadaku kalian akan dikembalikan syahidnya adalah kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur kepada mereka, ya. Walaupun mungkin dalam beberapa kondisi ada seorang muslim yang orang tuanya kafir. Ya. Man la yashkurin nas la yashkurullaha man la yashkurun nas seorang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayatnya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Adapun jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan ma laisa laka bihi ilmun yang kau tidak memiliki ilmunya fala tuti'ahuma maka janganlah engkau menaati keduanya yaitu ketika memaksamu untuk melakukan kesyirikan atau kekufuran tidak boleh kita taat tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa akan tapi tetap ya pergaulilah mereka keduanya dengan baik ketika di dunia wattabi' sabila man anaba ilayya ila al ayah jadi syahidnya di ayat ini kita tidak boleh seorang muslim ya orang tuanya kafir tidak boleh menaati kekufuran dan kesyirikannya akan tapi tetap diperintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik al-walid lahu haqqun wa in kana kafiran seorang ya orang tua memiliki hak atas anaknya walaupun kondisinya kafir. Lakin la tuhibbuhu al-mahabbatal qalbiyah. Nah, ini yang penting ya. Walaupun kita berbuat baik, walaupun seorang anak yang muslim berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir, namun tetap tidak boleh mencintainya dengan hatinya. Dari sini kita bisa tahu ya, jadi perbuatan baik yang dilakukan secara zahir ya, baik dengan memberikan hadiah, kata-kata yang baik, ya, amalan dohir, tidak mengharuskan adanya kecintaan dalam hati. Ini yang harus kita pahami. Ya, sehingga perbuatan baik kita kepada kaum kufar, ya, yang tadi sudah dijelaskan dalilnya, tidak mengharuskan adanya kecintaan dalam kolbu kita dan tidak berkonsekuensi demikian. Oh, kalau kita berbuat baik berarti ada rasa cinta kepada mereka. Tidak demikian. Barakallahu fikum, ya. Tetap kita harus benci kepada mereka, kepada kekufuran mereka, kesyirikan mereka, wajib untuk kita membencinya. Dan tidak boleh kita mencintai mereka. Ya. Tapi perbuatan baik tetap bisa dilakukan, ya. Dengan tetap ada kebencian di dalam hati kita kepada mereka bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi laka bahkan tetap engkau ya hitopnya adalah kepada seorang anak yang muslim yang orang tuanya kafir engkau membalas jasanya atas ya, upayanya selama ini di dalam mendidikmu di dalam merawatmu wa annahu walidun walau haqqun tukafi'uhu ala dhalik karena dia adalah orang tuamu ya dan dia memiliki hak atasmu sehingga wajib untuk engkau balas jasanya engkau tunaikan haknya Taib ini yang keempat berikutnya khamisan yang kelima jenis yang kelima muamalah yang diperbolehkan dengan kaum kufar tabadul tijarah ma'ahum wasyira'u minhum berjual beli dengan mereka berjual beli dengan mereka syira'ul hajat minhum kita membeli kebutuhan-kebutuhan kita dari mereka ya wastiradu al-badai wal aslihah minhum bithaman la ba'sa bidzalik mengimpor misalnya mengimpor barang-barang kebutuhan atau senjata-senjata dari mereka dengan harga ya kita ganti dengan harga. Maksudnya jual beli memang, ya. Jual beli, maka yang seperti ini tidak dilarang, ya, diperbolehkan. Waqad kana nabiyyu beliau akan menyebutkan dalilnya, ya. Dari perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam, waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'al kuffar. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bermuamalah dengan kaum kufar. Wa kadzalika amala sallallahu alaihi wasallam ahla khaybar wahum yahud ala ayyazra'ul arda bi juz'in mimma yakhruj minha dan sungguh Rasulullah dulu pernah memperkerjakan ya, memper memperkerjakan kaum Yahudi dari ahlul Khaybar penduduk Khaybar ya dalam pertanian Allah memperkerjakan mereka ya ini muamalah ya dan diperbolehkan dan diberikan imbalan sebagian hasil pertanian tersebut laisa hadza minal muwalah wal mahabbah jadi sekali lagi bentuk muamalah yang seperti ini bukan termasuk al-muwalah loyalitas kepada mereka sama sekali tidak apalagi mahabbah menunjukkan kecintaan kita kepada mereka ya tidak demikian. Ketika kita membeli barang dari kaum kafir, misalnya orang kafir, oh berarti kita cinta kepada mereka. Lebih memilih beli ke mereka daripada beli ke kaum muslimin. Maka tidak demikian barakallahu fikum, ya. Walaupun tentunya hendaknya kita ketika dihadapkan pada dua pilihan, ada penjual yang muslim dan ada penjual yang kafir, ya kita tetap disarankan untuk membeli dari saudara kita yang muslim. Ya. Kalau memang di sana tidak ada hal-hal lain yang menghalangi kita untuk itu. Misalnya, ia ya tidak menutup kemungkinan seorang muslim tapi berbuat curang di dalam muamalahnya. Bisa jadi. Ya. Seorang muslim ya, tapi berbuat tidak jujur di dalam muamalahnya Sedangkan di sana ada penjual yang kafir tapi dia jujur dalam muamalahnya. Ya. tidak curang. Maka tentunya pembeli lebih memilih ke orang yang jujur, pedagang yang jujur. Ya, yang seperti ini ya dimaklumi dan diizinkan di dalam syariat. Yajibu wa innama huwa tabadul masalih ya yang seperti ini, muamalah yang seperti ini tidaklah menunjukkan loyalitas ataupun kecintaan kita kepada mereka, hanya sekedar saling memberikan manfaat. Ya. Tukar menukar manfaat. Yajibu an na'rif hadhil umur. Wajib bagi kita untuk mengetahui perkara ini. Wa annaha la tadkhul fil muwalah wa laysa manhiyan anha. Ya yang seperti ini tidaklah masuk ke jenis loyalitas kepada mereka dan tidak dilarang ya demikian maka dari sini kita tahu ya kelirunya orang-orang yang bulu fi hadzal bab berlebihan di dalam permasalahan al wala wal bara ya. adapun ahlu sunnah ahlul wasat pada pertengahan tidak gulu dan juga tidak bermudah-mudahan di sana ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan ya, memboikot semua produk kufar, nggak mau beli produk-produk kufar, barang-barang yang diproduksi oleh kaum kufar. Ini berlebihan. Ini termasuk sikap gulu yang dilarang di dalam syariat. La Rasul saja alaih salatu wassalam membeli barang dari mereka. Berjual beli dengan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kadzalika al-istidanah minhum. Begitu juga al-istidanah. Istidanah itu berhutang kepada mereka. Meminjam uang. Ya, atau meminjam barang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana minal yahudi ta'aman. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, pernah meminjam kepada seorang Yahudi to'am makanan dalam sebuah riwayat disebutkan ya, tepung gandum syair meminjam dari seorang Yahudi tepung gandum ya, atau istilahnya syair warahana dir'ahu indahu dan menggadaikan baju besi beliau sebagai barang jaminan. Jadi beliau meminjam ya sejumlah gandum, tepung gandum, kemudian sebagai barang jaminan beliau menggadaikan pakaian besinya, ya, baju perangnya digadaikan. Wadir'uhu mar'unah wa mata sallallahu alaihi wasallam wadir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahli. Dan Rasulullah meninggal wafat alaihi salatu wasallam dalam keadaan baju besinya tergadai kepada seorang Yahudi ya karena untuk membeli makanan untuk keluarga beliau alaihissalatu wasallam la mani'a min hadha maka yang seperti ini tidaklah dilarang ya meminjam kepada mereka tentunya jika memang sangat diperlukan lianna hadha umurun dunyawiyah karena ini termasuk perkara duniawi la tadullu alal mahabbah wal mawaddah fil qulub sama sekali tidak menunjukkan ya adanya loyalitas dan kecintaan di dalam hati. Sama sekali tidak menunjukkan yang demikian. Ya. Fala budda an nufarrik baina hadza wa hadza. Maka harus kita bedakan antara muamalah yang zahir yang diizinkan di dalam syariat dan antara kecintaan yang ada di dalam hati. Lianna ba'dhan nas idza sami'a nususal adawah lil kuffar wa adama mahabbatihim قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة وأن تكون مقاطعة أو مقاطعة نهائية Karena sebagian orang yang tidak memiliki ilmu, ya, jika melihat nas-nas syariat yang berbicara tentang wajibnya kita memerangi kaum kufar, ya, Ya ayuhan النبي جاهد الكفار wal wa عليهم alaihim misalnya. Wahai nabi, jihadilah, perangilah orang-orang kufar dan munafikin waglud alaihim dan bersikap keraslah kepada mereka. Ya, kalau mendengar ayat-ayat yang semisal ini mereka pahamnya ya, kita nggak boleh cinta kepada mereka ya. kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka sama sekali kita nggak boleh berhubungan dengan mereka sama sekali. Ya. Ini yang mereka pahami. Karena nggak punya ilmu. Kurang ilmunya. Ya ini syaknu ahlu al gulu. Ini adalah keadaan orang-orang yang ahlul gulu, ahlul ifrat ya, yang berlebih-lebihan di dalam agama. Baik dari kalangan khawarij atau yang semisal mereka berlebih-lebihan di dalam memahami atau mengamalkan nusus syariat nas-nas syariat yang berbicara tentang wajibnya memerangi kaum kufar. Ya. Tayyib. La, ya, tidak demikian. Ini adalah pemahaman yang salah dan keliru dan berbahaya, ya. Berbahaya. هذا محدد بأحكام وحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم ma'khudatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ya muamalah-muamalah dengan kaum kufar diperbolehkan dengan batasan-batasan syar'i dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari Al-Qur'an was sunnah. Jadi tidak dilarang secara mutlak kita untuk bermuamalah dengan kaum kufar tapi tetap kita harus memperhatikan kaidah-kaidah syariat dan prinsip-prinsip syariat di dalam Al-Quran was Sunnah. Yang keenam, jenis yang keenam, ya, muamalah yang diperbolehkan. Abah Allahu atazawwuj min nisa'i ahlil kitab. Allah membolehkan, ya, mengizinkan dan membolehkan kaum muslimin untuk menikah dengan para wanita ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara boleh hukumnya ya. tentunya dengan ketentuan-ketentuan bisyarti syaratnya ayyakunna afifat ya namanya awal ahlul kitab itu syirik musyrik ya namanya ahlul kitab itu musyrik kufar ya. Tapi kita diizinkan di dalam syariat. Tapi syaratnya adalah mereka adalah wanita-wanita yang afifat kondisinya, menjaga kehormatannya. Ini syaratnya. Fi a'radihin menjaga kehormatan mereka. Ya. Bukan orang-orang wanita-wanita yang mutabarrijat, ya, yang bersolek. Ya yang keluar rumah dalam keadaan mutabar mutabarrijat yang seperti ini tidak boleh ya. yang dibolehkan adalah kita menikah dengan mereka dengan syarat demikian mereka adalah wanita yang afifat menjaga diri dan kehormatannya dan beberapa syarat yang lainnya wa abahallahu lana akla dhabaihim dan juga Allah membolehkan kita mengizinkan kita untuk memakan sembelihan mereka memakan sembelihan mereka boleh. Tapi ini khusus untuk ahlul kitab. Khusus untuk ahlul kitab. Yahudi maupun Nasoro. Adapun kufar yang lainnya tidak boleh. Baik dari kalangan Majusi, ya, ya atau Buddha, Hindu, Konghucu dan semisalnya tidak boleh. Ini khusus hanya untuk ahlul kitab. Wanita-wanita mereka di kalangan ahlul kitab, ya dan juga sembelihan ahlul kitab. Adapun di luar ahlul kitab tidak boleh. Sabian yang ketujuh la ba'sa bi ijabati da'watihim. Boleh bagi kita untuk memenuhi undangan mereka. Wa akli ta'amihim al-mubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga makan makanan mereka yang memang mubah hukumnya makanan yang mubah. Kalau diundang ya, kemudian makan babi ya tentunya tidak boleh. Tapi ketika makanan mereka yang mubah hukumnya di dalam syariat kita, syariat Islam, maka boleh memakan makanan mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah alaihissalam. Dan tentunya ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya kalau diundang menghadiri acara Natalan misalnya, ya tentunya tidak boleh karena di sana terdapat syiar agama mereka. Tapi kalau sekedar mengundang ya, datang ke rumah diajak di rumahnya tidak ada mukhalafah syariah, ya, labas. Asalkan tidak ada mukhalafah syariah yang lainnya. Diundang ke rumahnya dalam keadaan di rumahnya banyak musik-musik ya tentunya tidak boleh juga. Al-muhim jika di sana terdapat syiar agama mereka terdapat syiar ya, mereka menunjukkan agama mereka, maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, yang dimaksudkan di sini yang diperbolehkan adalah ketika ia sekedar mengundang dan tidak ada mukhalafah syariah yang lainnya. Faminan yang kedelapan alihsan san ilal jiran minal kuffar di annalahum haqqal jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Kalau tadi secara umum, berbuat baik kepada kaum kufar secara umum ini sekarang pembahasannya lain. Kaum kufar yang juga dia adalah tetangga kita, maka dia memiliki hak yang lebih. Kenapa? Li'anna lahum haqqal jiwar. Karena mereka juga memiliki hak tetangga yang harus kita tunaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya walaupun dia seorang kafir. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tasi'an yang kesembilan la yajuzu zulmuhum. Tidak boleh mendolimi mereka. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Qala ta'ala di dalam surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." i'dilu huwa aqrabu taqwa dan janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menyeret kalian untuk berbuat tidak berbuat adil ya janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian berbuat zalim kepada mereka tetap tidak boleh ya i'dilu huwa aqrabu taqwa berbuat adillah sesungguhnya yang demikian ini lebih dekat kepada ketakwaan Bahkan Rasulullah SAW ini diantara bentuk pemahaman yang salah dari kaum khawarij. Karena memahami nas-nas syariat yang mewajibkan kita memerangi kaum kufar, kemudian mereka seenaknya ya, menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka secara zalim. Yang seperti ini dilarang di dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid arfal jannah au kama qala alaihi salatu wasallam barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin telah dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin ya maka dia tidak akan mencium bau wangi jannah ya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ya menyebutkan hukuman seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin sudah dilindungi oleh pemerintah namun dia membunuhnya maka hukumannya dia tidak bisa mencium bau wangi jannah ya karena Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi al-amanah ya wa khiyana Allah Allah dan Rasulnya dan syariat Islam ini membenci yang namanya al-khiyanat wal ghadar pengkhianatan ya dan menyelisihi janji yang seperti ini sangat dilarang di dalam syariat wallahu taala alam bisawab masih banyak pembahasan yang terkait dengan hal ini ya tapi karena waktu yang sudah habis kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang mendatang insyaallah wallahu taala alam bisawab wa wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin